Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Para pemirsa Hizbah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan mengkaji kitab Asratus Saah masih melanjutkan Asratus Saati Sughra, tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Kita lanjutkan sedikit poin duhuru al-mudda'in nubuwah. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Qala al-muallif hafizahullah penulis mengatakan wa dhahara fil asril hadithi Mirza Ahmad al qadiani bil Hindi dan telah muncul di zaman sekarang orang yang bernama Mirza Ahmad al qadiani bil Hindi di India Wadda'a an-nubuwata. Dia mengaku sebagai seorang nabi. Wa annahu al-masihu al-muntadhar dan dia mengaku sebagai al-mahdi yang dinanti. Wa anna Isa laisa bihayyin fis samai. Dan dia punya keyakinan Nabi Isa tidaklah hidup di langit. Ila ghairi dzalika minad diaatil batilah dan yaitu dakwaan-dakwaan batil yang lainnya yang tidak benar. Wasorolahu adbaun wa ansorun Jadi Mirza Ahmad Al-Qadiyani ini memiliki atba, memiliki pengikut, memiliki penolong wa anbaralahu kathirun minal ulama'i dan telah banyak di kalangan para ulama yang menghadapinya. Faraddu alaih membantahnya wa bayyanu annahu ahadud dajjalin penulis katakan <clears throat> para ulama jelaskan bahwasanya Mirza Ahmad Al-Qadiani termasuk ahadud dajjalin salah satu dari dajjal para pembohong yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yazalu khuruju haula'il kadzabina wahidan ba'dal akhar senantiasa keluar yaitu para pendusta tersebut satu demi satu demikian juga seterusnya hatta yadhara akhiruhum al-awar ad-dajjal hingga yang paling terakhir keluar di antara mereka adalah al-awar ad-dajjal dajjal yang buta sebelah faqad rawa al-imamu Ahmadu an Samurah ibni Jundub dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Samurah bin Jundub أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم كسفت الشم Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah khutbah ketika terjadinya gerhana matahari ala ahdihi di zaman beliau. Nabi katakan wa innahu wallahi la taqumu sa'atu hatta yahruja 30 kaddaban. Demi Allah tidak akan terjadi hari kiamat hatta yahruja thalathuna kadaban hingga muncul 30 orang pendusta akhiruhum al-a'warul kadabu pendusta yang terakhir adalah pendusta yang buta sebelah yaitu dajjal maka di sini dalil yang dajjal ini termasuk di antara yaitu kadabun bahkan termasuk pendusta yang paling besar dan terakhir muncul Kemudian penulis katakan wa min haula'il kadzabina di antara para pendusta-pendusta ini arba'u niswatin. Ada empat orang wanita. Faqad al-Imamu Ahmadu an Hudzaifah radhiyallahu anhu berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari sahabat Hudzaifah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala Nabi mengatakan fi ummati kadzabuna waddajalun. Ada pada umatku para pendusta dan para dajjal sab'atun wa isruna. Jumlah mereka 27. Minhum arba'un niswatin. Di antara 27 orang pendusta tersebut ada empat orang wanita. Wa inni khatamun nabiyina. Padahal aku adalah penutup para nabi la nabiyya ba'di dan tidak ada nabi setelahku. Jadi hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Imam Ahmad. Maka para pemirsa Hisbah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jadikan dalil oleh para penulis yaitu oleh penulis bahwasanya ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan dia adalah wanita yaitu perempuan yang jumlahnya arba ada empat orang. Baik, kemudian kita lanjutkan tanda kiamat kecil berikutnya intisarul amni. Tersebarnya rasa aman. Maka tidak semua tanda hari kiamat itu menunjukkan keburukan. Maka di sini penulis sebutkan intisarul amni tersebarnya rasa aman ini termasuk tanda kiamat yang bukan sesuatu yang jelek, bahkan ini kebaikan. Maka penulis sebutkan beberapa, beberapa hadis, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" Nabi bersabda, "La taqumu sa'atu." Tidak akan tegak hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yasirar rakibu bainal iroki wa makkata hingga ada seorang yang dia naik ontanya melakukan perjalanan bainal irok wa Makkah yaitu dari Irak ke Makkah la yakhafu illa dolalatat toriki dia tidak yaitu mengalami rasa takut kecuali hanya tersesat jalan maka di sini menunjukkan Saking tersebarnya keamanan ketika itu, ada orang dia naik unta sendirian, yaitu dari Irak ke Mekah, tidak khawatir sama sekali. Illa dolalat tori kecuali dia salah jalan, tersesat di, di jalan. Wahada, kemudian kata penulis, Qad waqa'a fi zamani sahabati radhiyallahu anhum. Dan tersebarnya keamanan ini terjadi di zaman sahabat atau uh, ini sebelumnya. Jadi beliau katakan bahwasanya tersebarnya keamanan ini terjadi di zaman sahabat wadalika khina ma'amal islamu wal adlu al bilad. Itu ketika tersebar Islam, tersebar keadilan ke seluruh penjuru negeri. Allati fatahahal muslimuna yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka ketika zaman sahabat yaitu ketika terjadinya futuhat berbagai penaklukan maka intisar al-aman yaitu tersebarnya rasa aman wa yu'awiduhu ma taqaddama fi hadithi adi radhiyallahu anhu dan yang menguatkan hal ini adalah hadis adi radhiyallahu anhu sebelumnya hina qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ketika nabi mengatakan kepada adi Ya Adi, hal ra'aital hira. Wahai Adi, apakah engkau mengetahui suatu daerah, suatu tempat yang bernama Al-Khiroh? Kultu, maka kata Adi, lam aroha. Wahai Nabi, aku belum pernah melihatnya. Wa qad tu anha akan tapi aku pernah diceritakan tentang daerah tersebut. Kala kemudian Nabi katakan fa in talat bika hayatun. Apabila umurmu panjang wahai Adi, lataroyanna ad-da'inata tartakhilu minal khirati hatta tatufa bil ka'bati. Apabila umurmu panjang, engkau sungguh akan melihat ad-da'inah, yaitu seorang wanita, seorang perempuan tartakilu minal khiro. Dia melakukan perjalanan dari khiro hatta tatufa bil ka'bati hingga dia tawaf di di Ka'bah. La takhafu illallah. Dia tidaklah yaitu mengalami ketakutan atau takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menunjukkan karena tersebarnya keamanan, maka ada seorang wanita yang dia melakukan perjalanan dari daerah Khirah menuju Ka'bah, menuju Mekah. Dia melakukan tawaf di Ka'bah, dia tidak takut sama sekali kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tersebar rasa keamanan. Kemudian penulis katakan wasayakunu dzalika fi zamanil Mahdi wa Isa alaihi salam dan tersebarnya rasa aman selain sudah terjadi di zaman sahabat juga akan terulang ketika zaman Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam khinama ya umul adlu makana al-jur wadul yaitu ketika keadilan itu tersebar luas sehingga yaitu menggantikan posisi kedaliman jadi posisi kezaliman ini hilang karena tersebar luasnya keadilan di zaman Mahdi dan Nabi Isa ketika itu yaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tanda kiamat kecil yang ke-8. Baik, yang ke-9 penulis katakan duhuru naril hijazi. Munculnya api dari negeri Hijaz. Jadi di antara tanda asratu sa'ati sughra, tanda kiamat kecil, duhuru naril hijaz. Munculnya api dari negeri Hijaz. Apa dalilnya? Penulis membawakan uh, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la taqumu sa'atu hatta takhruja narun min ardil hijazi tidak akan terjadi hari kiamat hingga keluar api dari tanah Hijaz, dari negeri Hijaz. Tudiu a'naqal ibili bibusro. Yang munculnya api tersebut mampu menerangi a'naqal ibil, yaitu leher-leher onta bibusro yang ada di Busro. Di dalam footnote catatan kaki Busro bidom milba akhiruhu alifun maksuratun yaitu busra dengan mendomahkan huruf ba dan diakhiri alif maksurah adalah madinatun ma'rufatun bisam. Dia satu kota yang ma'ruf yang terkenal di negeri Sam. Wa yuqalu laha Hauron dan disebut juga Busra ini Hauron. Wa bainaha wa baina Dimasqa thalathun thalathu marakhila jarak antara Busro dengan Damaskus itu sejauh salasu eh, marohil, tiga marhala. Satu marhalah itu perjalanan naik onta selama satu hari, itu 12 jam. Maka jarak antara Busro dan Damaskus yang ada di Sam itu jaraknya salasu marohil. Maka munculnya api yang ada di negeri Hijaz, di Madinah, itu akan menerangi leher-leher onta yang berada di Busro. Kemudian penulis katakan wakodoharot hadihin naru dan api tersebut telah muncul kapan fi muntasifil kurunis sabi'i al hijri yaitu di pertengahan abad ke-7 hijriyah. fi ami arba'in wa khamsin wa khamsina wa sittimi'atin yaitu tahun 654 Hijriah. Jadi munculnya api di negeri Hijaz ini merupakan tanda kiamat kecil. Nabi katakan la taqumus saatu. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta tahrujan narun min ardil Hijaz. Dan ini telah muncul yaitu pada abad pertengahan abad ke-7 tepatnya tahun 654 Hijriah. Kata penulis wakanat naron adimatan ketika itu muncul api yang sangat besar afadul ulama mimman asara yaitu duhuruha wa man ba'dahum fi wasfiha maka para ulama yang menjumpai hal tersebut yaitu yang hidup di masa munculnya api tersebut dan setelahnya telah menceritakan akan hal ini ini mereka yang menjumpai api tersebut atau para ulama setelahnya telah berpanjang lebar untuk menjelaskan dan menceritakan kemunculan api ini. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan kharajat fi zamanina narun bil Madinati. Di zaman kita keluar api di Madinah. Yaitu sanatu arba'in wa khamsina wa sittimi'atin. Yaitu tahun 654 Hijriyah wa kanat naron adimatan jiddan kata Imam Nawawi api tersebut sangat besar min janbil madinati syirki yaitu muncul dari sebelah sisi timur kota Madinah waro al harroh yaitu di belakang uh, eh, al harroh tumpukan batu hitam watawatarol ilmu biha pengetahuan akan hal ini ini sudah mutawatir inda isam wasa iril buldan yaitu pada penduduk Sam demikian juga negeri-negeri yang lain wa akhbaroni man hadaraha min ahlil madinati telah mengabarkan kepadaku orang yang menyaksikan api tersebut dari penduduk Madinah. Itu perkataan Imam Nawawi dalam Sarah Sahih Muslim. Maka di antara tanda kiamat kecil munculnya api yang ada di Madinah, di Hijaz dan kemunculan api tersebut sangat besar sampai kelihatan di negeri Sam. Bahkan onta atau leher-leher onta yang ada di Busro, yaitu satu kota di Sam itu kelihatan dengan munculnya api tadi. Kemudian penulis katakan, Wanakola Ibnu Kathirin, Ibnu Kathir menukil, anna ghayra wahidin minal a'rabi yaitu ada beberapa orang badui mimman kana bihadirati busra yang ketika itu ada di kota busra di Sam sahadu a'naqal ibil fi doi nari mereka melihat leher-leher unta yaitu terlihat jelas karena munculnya api ini allati doharot min ardil hijaz yang api tersebut muncul dari tanah Hijaz. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda hari kiamat adalah munculnya api di negeri Hijaz. Kemudian <clears throat> wa al-Qurtubi dhuhura hadhihi nari. Al-Imam Al-Qurtubi telah menyebutkan menceritakan tentang kemunculan api ini wa afadha fi wasfiha fi kitabihi at-tadhkirah. Imam Qurtubi berpanjang lebar untuk menjelaskan dan menggambarkan kemunculan api ini dalam kitab beliau At-Tadhkirah. Fadakara annaha ru'iyat min makkata wa min jibali Busra. Beliau menyebutkan, beliau menjelaskan bahwasanya api tersebut ru'iyat min makkata. bisa kelihatan dari Mekah wa min jibali busro dan di gunung-gunung yang ada di busro di Sam. Maka ini menunjukkan besarnya api tadi. Kemudian waqala Ibnu Hajarin, Ibnu Hajar mengatakan, "Walladhi dhahara li anna an-nara al madkurata hiya allati dhaharat nawahi al-Madinati." Kama fahimahu al-Qurtubi wa ghairuhu. Yang pendapat yang lebih tepat menurutku bahwasanya api yang disebutkan dalam hadis adalah api yang muncul di sekitaran Madinah. Itu tadi kata Imam Nawawi, di sebelah sisi timur kota Madinah di belakang Al-Harrah. Kama fahimahu Al-Qurtubi wa ghairuhu, sebagaimana yang difahami oleh Imam Qurtubi dan ulama yang yang lain. Wahadihin naru, kemudian catatan dari penulis, api ini laisat hiyan narul lati tahruju fi akhir zamani. Bukanlah api yang akan muncul di akhir zaman. Jadi api yang muncul di Hijaz di sekitaran Madinah itu beda dengan api yang akan muncul di akhir zaman. Yang api tersebut tahsurun nasa ila masarihim. Akan mengumpulkan, akan menggiring manusia ke bumi masar kama sayati fil kalami alaiha fi al asrotis fi al asrotil kubro. Penjelasan akan hal ini atau pembahasannya akan datang ketika menyebutkan tanda-tanda kiamat besar. Oleh karena itu, di antara tanda kiamat kecil munculnya api di negeri Hijaz dan ini bukanlah api yang akan muncul dan ini akan menggiring manusia yaitu ke masarnya. Baik, kemudian kita lanjutkan tanda kiamat kecil berikutnya kita lutur peperangan dengan bangsa At-Turk. At-Turk lil ulama iddatu akwalin fi aslihim. Kata penulis dalam catatan kaki, at para ulama berbeda pendapat atau ada beberapa pendapat tentang asal usul mereka, bangsa at Minha diantaranya annahum min nasli Yafith ibni Nuh. Bangsa At-Turuk itu asalnya dari keturunan Yafith bin Nuh. Alladhi min naslihi Ya'jud wa Ma'jud. Yang dari keturunannya itu Ya'jud dan Ma'jud. Jadi dari Yafith bin Nuh yaitu muncul keturunannya Ya'jud dan Ma'jud. Fahum banu ammihim dan Atruk ini merupakan anak dari paman mereka yaitu anak dari pamannya Ya'jud dan Ma'jud. Ini pendapat yang pertama. Bahwasanya asal muasal bangsa atau Aturuk itu berasal dari Yafith bin Nu. Yang kedua, eh, annahum min bani Konturo. Jadi mereka dari bani Konturo. Ismu jariyah kanat li Ibrahim al-Khalil salawatullahi wassalamuhu alaih yaitu nama seorang budak perempuan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam jadi waladat lahu auladan jadi budak perempuan ini melahirkan beberapa anak ja'a min naslihim aturuk wasin kemudian muncul dari anak keturunannya bangsa aturuk dan Asin, yaitu bangsa Cina. Kemudian pendapat yang ketiga wakila innahum min nasli tubba. Bangsa Aturk itu berasal dari keturunan Tubba. Dan yang keempat wakila min nasli eh, Afridun ibni Sam ibni Nuh. Ini berasal dari keturunan Afridun bin Sam bin Nuh. Wa biladuhum yuqalu laha Turkistan. Adapun negeri mereka dikatakan Turkistan wahia ma baina masariki Khurasan ila magharibis Sin. Yaitu Turkistan ini terletak antara e, masariki Khurasan, sisi timur dari Khurasan dan sisi barat dari Cina. Wasimalil Hind eh, dan sisi utara dari India ila aksol makmur sampai ke ujung dunia yaitu daerah yang sudah ada tidak ada lagi manusia yang berdomisili di situ maka ini negeri mereka yaitu negeri Atur Kemudian penulis membawakan beberapa hadis akan hal ini bahwasanya kita Turk peperangan dengan bangsa Aturuk termasuk di antara tanda terjadinya hari kiamat. Rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi mengatakan la taqumu saatu hatta yuqatilal muslimuna at-turk tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi at-turk Kauman wujuhuhum kal majani. Jadi kata Nabi, mereka ada suatu kaum yang wajah-wajah mereka kal seperti perisai. Al yaitu yang ditutupi oleh kulit. Yalbasuna sya'ra mereka mengenakan yaitu kulit yang terbuat dari sapi ataupun kambing wayamsuna fisar Demikian juga mereka berjalan mengenakan sendal atau sepatu yang terbuat dari dari kulit. Maka disebutkan al-majan ini jam umijanin dia bentuk jamak dari mijan wahwa aturs maknanya adalah eh, perisai atau taming perisai atau taming wahya asutro dan ini digunakan sebagai penutup maka al majan al-mutrokoh yaitu tameng yang al-mutrokoh maknanya allati uliyat bitorikin yaitu yang ditutupi dengan torik apa itu torik wahia ajildul ladhi yasahu yaitu kulit yang menutupinya maka majan mutroko seperti tameng atau perisai yang ditutupi oleh kulit Wa minhu tarakan na'la. Misalkan ada perkataan tarakan na'la yaitu membuat sendal yang sendal tersebut berlapis-lapis. Ida sayyaroha tokon faukotokin yaitu sendalnya ini ada satu lapisan di atas lapisan yang lain. Warokaba ba'duha fauqa ba'din dan menumpuk sebagiannya atas yang lain. Fasabbaha wujuhum fi irtiha maka wajah-wajah mereka itu lebarnya wanuuti wajna tatiha biturs demikian juga wajah mereka lebar kemudian menonjol dan pipi mereka biturs yaitu seperti eh, tameng qad bisat al, al adriko yang ditutupi oleh kulit maka makna kalmajan al mutrokoh bahasanya wajah-wajah orang dari negeri Turk itu seperti tameng atau perisai yang ditutupi oleh kulit. Kemudian Walid Bukhari an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la takumu saatu hatta tuqatilu qauman tidak akan tegak hari kiamat hingga kalian memerangi suatu kaum. Ni'aluhum asiru yang sendal mereka terbuat dari kulit. Itu dari kulit hewan, kulit sapi ataupun kulit kambing. Wahatta tuqatilut turk dan hingga kalian memerangi bangsa Turk. Yang bangsa Turk tersebut kata Nabi, mereka ini adalah si Gorol ayun, memiliki mata yang sipit humral wujuhi wajah mereka kemerah-merahan dulfal anufi demikian juga mereka dulfal anuf di catatan kaki ad-dulfa bit tahrik maknanya kosrul anfi wan bitokihi bahasanya hidung mereka itu pesek wakila Demikian juga dikatakan irtifa fihi ujungnya mancung atau ma'asigori arnabatihi. Jadi pucuknya itu kecil. Maka adulf dengan mensukunkan lam ini jamak dari adluf ini sebagaimana ahmar jamak dari khumar. Maka makna dari dulfal unu, dulfal anuf yaitu hidung mereka itu pesek Ka'anna wujuhahum al-majjana al Maka seolah-olah wajah mereka seperti perisai atau taming yang dilapisi oleh kulit. Maka dua hadis ini menunjukkan bahasanya di antara tanda terjadinya hari kiamat yaitu terjadinya peperangan dengan bangsa At-Turk. Kemudian penulis katakan wa an Amri bin Taglab atau waan Amr dari Amr kala beliau mengatakan sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda min asyrati saati an tuqatilu qauman iradal wujuhi di antara tanda hari kiamat kalian akan memerangi suatu kaum yang kaum tersebut iradul wucu wajah mereka datar. Ka'anna wujuhahum al-majjanu al seolah-olah wajah mereka seperti perisai atau tameng yang dilapisi kulit. Maka ini di antara ciri-ciri bangsa At-Turk. ini wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Mereka biasa mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit berjalan dengan uh, sepatu atau sendal yang terbuat dari kulit binatang demikian juga mata mereka sipit ya maka di antara ciri-ciri bangsa atur wa qad qatalal muslimuna aturka min asri sahabati radhiyallahu anhum dan kaum muslimin telah memerangi bangsa aturk di zaman sahabat wadalika fi awali khilafati bani umayyata yaitu di awal-awal kekhalifahan Bani Umayyah fi ahdi Muawiyah radhiyallahu anhu yaitu di zaman Muawiyah. Jadi sejak zaman Muawiyah kaum muslimin pernah berperang dengan bangsa Atur. Rawa Abu Ya'la an Muawiyah ibni Khudaid diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Muawiyah bin Khudaid kala beliau mengatakan kuntu inda Muawiyah ibni Abi Sufyan Aku pernah berada di samping Muawiyah bin Abi Sufyan kina ja'ahu kitabun min amilihi yaitu ketika datang kitabun min amilihi yaitu satu surat dari gubernurnya yukhbiruhu yang menceritakan annahu waqa'a bitruk wa hazamahum bahwasanya gubernurnya Muawiyah itu mereka atau dia telah melakukan peperangan dengan bangsa Turk dan mengalahkan mereka. Jadi telah berperang dengan bangsa Turk dan mengalahkan mereka. Wa kathratu man kutila minhum. Banyak di antara bangsa Turk yang terbunuh. Wa kathratu man ghanima. Demikian juga min ghanamin. Demikian juga banyak harta rampasan perang yaitu berupa ghanam, berupa kambing. Maka ketika mendengar surat ini dari gubernurnya, Kata Muawiyah bin Khudaij, "Faghadiba Muawiyah min dalika." Maka Muawiyah bin Abi Sufyan marah ketika mendengarkan hal ini. Thumma amara an yaktuba ilai. Kemudian Muawiyah memerintahkan supaya membalas surat tersebut dan mengatakan qad fahimtu mimma qulta ma qatalta wa ghanamta. Aku telah memahami dan mengetahui apa yang engkau sebutkan, apa yang engkau katakan. Ma qatalta wa ma ghanamta apa yang engkau yaitu engkau berhasil membunuh mereka bangsa Aturuk demikian juga mendapatkan harta rampasan perang fala a'lamanna ma utali sayin min dalika wala qataltahum hatta ya'tiyaka amri maka aku beritahu kamu ya kan janganlah engkau kembali untuk memerangi mereka hingga datang kepadamu perintahku maka Muawiyah melarang gubernurnya berperang dengan bangsa Atur. Kemudian kultu maka kata yaitu Muawiyah bin Hudaid lima ya Amirul Mukminin. Kenapa demikian? Kenapa nggak boleh memerangi bangsa Aturuk? Kala maka Muawiyah menjawab, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Haron turku alal Arab. Sungguh bangsa aturuk akan mengalahkan orang-orang Arab. Hatta tulhikoha. Hingga mendesak bangsa Arab di mana bitis wal koisumi. Yaitu hingga mereka yaitu terdesak ke daerah atau tempat tumbuhnya asihi wal koisum. Asih yaitu dengan mengkasrohkan sin dan mensukunkan ya itu adalah nabatun lahu ikhatun atiro adalah tumbuhan yang memiliki bau yang wangi wahyallati tud'a at-turkiyah al-wasira yaitu disebut dengan Turkiyah al-wasira wa datusih ya, dikatakan datusih bil hazan min diari bani yarbu ini itu berasal dari Diyar Bani Yarpu. Maka Sih ini tempatnya di Yamamah. Ya, tempatnya di Yamamah. Jadi dia pohon yang lahura ikhatun atirah. Yaitu memiliki bau yang wangi. Adapun al-qaisum nabatun tiberi. Dia juga tumbuhan yang memiliki bau yang wangi yakunu bil badia <clears throat> Adanya di badia. Ini disebut dengan Al-Qaisum. Jadi disebut dengan Al Al-Qaisum. Kemudian wahidatuhu qaisumah, bentuk mufradnya qaisumah wahiyya ma'un tunawihu asihaha asaihata bainahuma akbatus sirki yaitu dia adalah kumpulan air yang berhadapan dengan yaitu bukit yang di antara keduanya ada jalan. Itu ada jalan. <clears throat> Maka ini Al-Qaisum. Maka di dalam hadis ini Muawiyah radhiyallahu taala anhu yaitu melarang gubernurnya untuk memerangi bangsa At-Turk karena bangsa At-Turk mereka akan mengalahkan orang Arab Fa'ana akrohu kita lahum lidalik. Maka kata Muawiyah, aku benci, aku tidak suka memerangi mereka karena hadis ini. Jadi karena hadis ini. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Wa an Abdullah ibni Buraidah an abihi. Dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhu kala beliau mengatakan, "Kuntu jalisan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam Fasami'na an-nabi sallallahu alaihi wasallam mayaqulu aku kami mendengar Nabi mengatakan Inna ummati yasukuha qaumun iradul aujah. Jadi iradul aujah. Sesungguhnya umatku akan dikiring oleh suatu kaum yang iradul aujah yang memiliki wajah yang datar sigarul ayun matanya sipit ka'anna wujuhahum al-hajfu yang wajah-wajah mereka seperti al-hajfu yaitu seperti makna al yaitu al-hajfah kata Ibnu Athir at-turs yaitu seperti tameng atau perisai. Salatu marrat Nabi mengucapkan hal ini tiga kali. Hatta yulhikuhum hingga mereka mendesak terdesak rotil Arab yaitu ke jazirah Arab. Amma sabiqatul ula adapun yang pertama fayanju man haraba minhum. Maka selamat yang orang yang lari dari mereka. Wa amma thaniyatu adapun yang kedua fayuhliku ba'dun wa yanju ba'dun. Yaitu sebagiannya selamat dan sebagiannya tidak, sebagiannya binasa. Wa amma thalithatu adapun yang ketiga fayastolimun. Mereka yastolimun. Itu mereka yastolimun ay yasudun. Itu mereka yasudun. Kulluhum man bakiya minhum. Maka semuanya ada ada orang yang tersisa dari mereka. Kalau maka para sahabat bertanya, Ya Nabi Allah manhum, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Qalahum at-Turk, mereka adalah bangsa at-Turk. Jadi mereka adalah bangsa At-Turk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, "Ama walladhi nafsi biyadi." Yaitu demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. La yarbitunna khuyulahum ila suwari masajidil muslimin. Maka mereka akan sampai ke tempat-tempat masjid kaum muslimin. Itu bahasanya ini menunjukkan bahas bangsa At-Turk itu diantaranya umat beliau akan dikiring dan memerangi mereka bangsa At-Turk maka para pemirsa Khizbah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala penulis katakan wa kana buraidah la yufarikuhu bi iran au thalatun au thalathatun wa mat'us safar wal askima ba'da dhalika lil harab mimma sami'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam minal bala'i min umaratit turk maka ketika itu Buraidah tidak pernah meninggalkan Iran atau dalam hal ini beliau tidak atau salah satu wa mata usafar al askiyah ba'da dzalika lil harab tidak pernah lari setelah mendengar dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam akan bahaya min umara at-turk yaitu para penguasa atau raja-raja bangsa at-turk maka ini diantara tanda hari kiamat kecil yaitu peperangan dengan bangsa At-Turk. Dan ini menunjukkan bahwasanya sudah terjadi perang dengan bangsa At-Turk dan nanti akan disebutkan oleh penulis Hafidhullah taala <clears throat> di antara bangsa At-Turk mereka adalah orang-orang Mongol. Jadi mereka adalah orang-orang Mongol. Jadi wallahu alam mungkin itu yang bisa kita kaji kita bahas eh, dalam kajian kita malam hari ini terkait penjelasan kita luturk, yaitu peperangan dengan bangsa aturk yang sebelumnya di antara tanda kiamat adalah munculnya api dari Hijaz demikian juga intisar al-aman yaitu tersebarnya rasa aman wallahu alam bisawab semoga bermanfaat kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan uh, doa kafaratul majelis.